أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له العلي الكبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي البشير النذير اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اتقوا الله من عذاب يوم العصير أما بعد وأوصيكم ونفسي بتقوى الله pada sebuah wasiat yang pernah disampaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu di dalam sebuah kitab yang berjudul Wasiatul Mustafa halaman 84 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada beliau, Ya Ali katanya, Sittatun min ummati fil jannah. Ada enam kelompok dari umatku yang menjadi penghuni jannah. Semoga kita termasuk di antara salah satu kelompok enam ini atau kita semua memang telah melakukan dari perbuatan yang dilakukan oleh keenam kelompok tadi. Hadirin sekalian, kelompok yang pertama kata Rasulullah syabun taibun. seorang anak muda kalau bahasa Arab ini biasanya khitobnya kepada laki-laki tetapi ini juga inklusif dengan kaum wanita jadi tidak hanya seorang pemuda tetapi kaum muda saja kaum muda baik laki maupun perempuan yang sudah merintis jalan menuju pulang kepada Allah tobat dari kata tabaya tabayatubu taubat sama dengan anaba yunibu inaba artinya kembali pulang Orang yang bertobat adalah orang yang sedang merintis jalan untuk bisa pulang kembali kepada Allah. Seorang anak muda disebut-sebut sebagai calon penghuni surga lantaran dia segera bertobat. Ini sesuatu hal yang nampaknya agak jarang. Biasanya masa-masa muda itu umumnya diliputi oleh berbagai kehidupan yang masih penuh gejolak-gejolak emosi, gejolak-gejolak ambisi pribadi dan gejolak-gejolak ehok yang cukup tinggi. Sehingga ketika iman itu mengendalikan dirinya, itu sering terkalahkan. Mungkin kita sendiri bukan pernah lagi karena kita telah melalui fase masa masa, fase-fase masa muda. Anak muda yang sudah mulai merintis jalan pulang kepada Allah, artinya mereka yang tidak lagi tertarik dengan bentuk kehidupan yang umumnya biasa mewarnai anak muda. Hidup semau gue, apalagi kalau belum nikah. Bisa bebas. Dunia gelap malam, istilah di kota, atau dunia gemerlap malam itu pernah mereka coba. Diskotik lah, pub-pub lah. Ataupun tempat-tempat yang biasa digunakan untuk hura-hura. Itu biasa. Bagi anak-anak muda perkotaan. Kalau di daerah kampung-kampung, ya anak-anak muda itu dari kalangan mereka yang hura-hura hanya melampiaskan emosinya itu lewat berbagai hiburan-hiburan ala kampung. Tentu saja mereka masih terbilang orang-orang yang masih ingin menyalurkan hasrat-hasrat yang syarat dengan keinginan yang pada umumnya melanggar susila. Umumnya melanggar norma dan nilai-nilai keagamaan. Di sini Rasulullah menempatkan nomor satu apabila ada anak muda yang sudah mulai bertaubat. Berhenti. Dari berbagi kegiatan-kegiatan hura-hura dan yang bersifat percuma buat dirinya. Ini disinyalir sebagai ahli surga. Hadirin sekalian, tentu saja kalau kita mau menyebut diri kita ini masih anak muda, bisa saja. Karena patokan pemuda itu sendiri masih tetap kontroversi. Sejak kapan dan sampai batas umur berapa? Hanya kalau kebilang muda, ya mungkin termasuk mereka adalah anak muda. Atau orang yang masih muda. Tapi itu pantas kalau orang sudah berkepala lima tidak lagi pantas disebut sebagai anak muda karena sudah beranak pinang Karena itu stressing sabun itu itu anak-anak muda yang umumnya masih pada bujangan paling ada satu dua yang sudah menikah. Dan pada umumnya mereka yang sudah menghabiskan usianya dengan berbagai bentuk hura-hura pada masa remajanya sampai awal-awal menjelang nikah, Bahkan di Jakarta itu ada semacam pesta menjelang nikah atau menjelang mengakhiri masa muda itu dengan bebas. Nampaknya kalaupun berhasil mereka berhenti dari berbagai kegiatan yang syarat dengan urusan nafsu, terutama nafsu berahi. Golongan hedonis ini bila mana kemudian bertaubat kepada Allah, menghentikan seluruh aktivitas kemaksiatannya itu, mudah-mudahan atau insya Allah termasuk kategori yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya tentu saja ini inklusif bagi kita semua yang sudah mungkin merasakan kejenuhan hidup yang kebanyakan banyak menggunakan finansial. Dan itu berbahaya. Justru mengapa kaum-kaum anti-Islam menggunakan kesempatan yang paling emas buat mereka untuk merusak jiwa anak-anak muda. Umat Islam di Indonesia ini selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan dari kalangan intelektualnya, mereka dijejali dengan berbagai pendapat-pendapat atau diksi-diksi yang mengarah kepada hal-hal yang menjauhkan diri mereka dari norma-norma keagamaan, selalu lebih mengutamakan rasio di atas wahyu, maka kita pernah mengenal kelompok Iktizal Mu'tazilah. Dari kalangan intelektual muslim juga mereka terus dijejali dengan paham-paham liberalis yang kita juga pernah mendengar atau pernah membaca buku-buku tentang yang mengarah kepada kebebasan hukum Islam seolah-olah hukum Islam itu tidak ada. Yang ada itu adalah hukum buatan ulama kata mereka yang belum tentu benarnya. Ini jaringan Islam liberal untuk kalangan intelektual muslim sedang menjadi tantangan. Dari kalangan anak-anak muda mereka terus diserobot dengan bentuk-bentuk hedonistis, yaitu pemuasan hasrat-hasrat badani. Entah itu melalui hal-hal yang bersifat pornografis, dari kalangan para remaja mereka dijejali dengan bentuk-bentuk obat terlarang yang banyak beredar terus-menerus. Maka Nabi telah bisa membayangkan masa depan. Betapa potret Islam di masa depan itu akan lebih berat tantangannya. Karena bentuk jahiliyah di masa depan mungkin akan lebih canggih. Kalau dahulu berhala itu masih berbentuk patung, sekarang bisa saja berbentuk hasil teknologi. Nah, pada kondisi yang seperti ini, maka kita sendiri punya anak muda. Maka kewajiban kita untuk mengarahkan mereka pada hal yang lebih positif. Itu sesuatu yang bersifat azmil umur namanya. Yaitu kebutuhan yang sangat primer. Di dalam sebuah hadis lain pernah Nabi menyatakan, "Istausu is istausu bisababi khairan, arifu afidatan." Hendaklah kalian menyampaikan tausiah kepada anak-anak muda itu dengan sebaik-baiknya lantaran jiwa mereka itu masih rentan. Masih sangat peka. Tentu saja kita yang punya anak-anak muda di rumah punya remaja. Hendaklah benar-benar kita memperhatikan nasib mereka untuk masa depan mereka. Seiring dengan itu, kekhawatiran Allah dalam An-Nisa ayat 9 yang sering kita dengar, auzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah setiap individu mukmin itu merasa khawatir. Khawatir meninggalkan keturunan yang lemah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan zurriyatan di'afan. Ini bentuk isim nakirah artinya bersifat umum. Maka tentu yang bersifat umum itu lemah dalam akidah, lemah dalam ibadah, lemah dalam ilmu keagamaannya, lemah di dalam akhlaknya, lemah di dalam pengorbanan untuk kepentingan Islam, lemah di dalam kepedulian terhadap dakwah Islam, lemah pula ekonominya dan seterusnya dan seterusnya. Hendaklah setiap kita ini merasa khawatir bila meninggalkan zuriyah yang seperti itu. Maka oleh sebab itu solusinya falyattaqullah kembali kepada konsepsi Allah yaitu takwa. Lalu mengarahkan mereka dengan kaulan sadida. Kaulan sadida ini diartikan oleh para mufassirin sebagai pendidikan yang penuh kedisiplinan. Bila mana kita semua sayang pada putra-putri kita, mari pada sela-sela waktu kita yang kebanyakan kita ini disita oleh pekerjaan. Pulang sore, pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang sore. Untuk menyisihkan waktu itu agak lebih ekstra. Melihat kondisi dan fenomena zaman yang dihadapi oleh kita semua bukan semakin baik nampaknya. Dan memang Nabi pernah mengatakan pula, la ya'ti zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan muncul zaman, tidak akan datang zaman kecuali yang datang itu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Itu Rasulullah. Jadi bukan semakin baik zaman itu, semakin buruk. Kalau zaman kita kaitkan dengan hanya sekedar waktu, waktu tetap 24 jam. Dari dulu juga tidak pernah berubah. Seminggu tetap tujuh hari. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Tetapi penghuni zamannya itu. Yang lebih buruk itu penghuni zaman. Apalagi kita akan meninggalkan mereka. Maka kalau Nabi kemudian menstressing kepada kita, adibu auladakum. Fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghairi zamanikum. Tuh. Ini lebih kuat lagi. Cobalah berikan takdim. Takdim itu tidak hanya sekedar tarbiyah, mendidik atau mengajar. Takdim itu lebih diarahkan kepada berbagai bentuk-bentuk yang mengekang mereka dengan kedisiplinan. Karena mereka, anak-anakmu itu hidup di zaman yang tidak lagi dizamani oleh kalian. Artinya kalau kita kembali kepada Allah, kita tinggalkan mereka pada zaman yang akan lebih buruk. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sikapi dengan positif sehingga adalah di antara putra-putri kita itu yang pernah mondoklah Paling tidak 10 tahun, 20 tahun. Paling tidaklah 10 tahun gitu. Mondok di pesantren. Jangan semua jadi pegawai negeri. Jangan semua jadi PNS. Yang rata-rata mahar untuk jadi PNS itu kan mahal sekarang. Untuk jadi guru saja maharnya itu puluhan juta. Itu. Lebih lebih mahal daripada nikah. Nikah itu cukup dengan peralatan sholat ya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai itu sudah halal lah yang namanya jadi PNS itu jadi pegawai BUMN atau apa itu maharnya mahal walaupun memang tidak disebutkan tarifnya berapa itu kata Allah falaula min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun Cobalah. Jangan jadi prajurit semua. Ini kan sedang cerita perang. Dalam taubah itu sedang cerita perang. Cobalah jangan semuanya jadi prajurit, jangan semuanya jadi pegawai negeri, jangan semuanya jadi karyawan. Hendaklah ada sekelompok di antara anak-anak kita itu yang berangkat mondok gitu loh ke pesantren-pesantren lihat tafaqahu fiddin untuk memperdalam agama. Setelah mereka berhasil, liunziru kaumahum. Mereka menjadi munziru kaumin. Artinya menjadi kiai istilah sekarang. Menjadi ustaz. Atau menjadi ajengan kalau di kampung. La'allahum yahzarun. Mudah-mudahan saja kaumnya itu mau diperingatkan, diberi kabar bertakut, berhati-hati menghadapi zaman. Hadirin sekalian, jadi suruhan mondok di pesantren itu Quran itu. Karena tidak ada lembaga yang secara spesialisasi memperdalam nilai-nilai dinul Islam ya kecuali pesantren. Yang sekarang ini kita telah mendapatkan satu tantangan. Di mana pernah pesantren itu akan didatangi untuk dipinta tanda tangannya apa? Dipinta cap jempolnya, kemudian disisir dan sebagainya. Reaksi dari para kiai sangat luar biasa. Nah, ini kan curiga, ini ada apa? Karena banyak orang-orang yang dilibatkan dalam teroris itu. Katanya pernah mondok di pesantren ini, di ini, di ini, ini. Ini memang rencana yang begitu sangat efektif, sistematik, sistematik atau sistemik. Tiga tahun nanti akan diledakan, masuk dulu pesantren, sudah tiga tahun, empat tahun, nah, baru direkrut. Bisa saja begitu. Untuk memudarkan tentang posisi pesantren. Sehingga orang-orang yang akan memasukkan putranya ke pesantren Tadinya sih anak saya mau dimasukkan ke pesantren, tapi jangan-jangan mereka jadi teroris, nggak jadi. itu yang diharapkan. Karena menurut penelitian dari para misionaris-misionaris dari Eropa yang pernah melakukan penelitian di sini, kenapa Islam itu kok masih eksis saja di Indonesia ini? Sekalipun 350 tahun dijejali dengan agama baru, lo kok masih bertahan? Salah satu di antara benteng yang terkuat itu justru ada pondok pesantren. Nah ini yang harus diacak-acak. Dulu ada juga upaya-upaya pesantren disibukkan dengan keterampilan-keterampilan. Beternaklah, menanam itu. Ya dari satu sisi baik. Tapi kalau kemudian anak-anak santri sibuk urus ikan, sibuk urus benih, sibuk urus apa, kapan ngajinya? Gitu. Kenapa? kurikulum ini disengaja dulu dimasukkan dari pemerintah langsung. Katanya supaya masa depan mereka tidak memberatkan negara. Tidak menjadi beban negara. Loh, pernahkah negara dibebankan oleh para kiai? Itu aja. Orang-orang yang jadi kiai itu tidak pernah ngemis-ngemis. Tidak pernah di jalan-jalan bawa gitar, ustad bawa gitar terus ngamen. darah itu. Mereka di, dijamin hidupnya oleh Allah. Jadi jangan khawatir. Mari kita sama-sama memikirkan satulah di antara putra kita yang lima itu kirimlah ke pesantren. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi nadir untuk kaumnya ya, untuk keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Siapa lagi kalau bukan kita yang peduli terhadap nasib din kita ini? Karena itu pengertian taibun atau taibun dalam arti taubat itu tidak hanya sebatas insaf lalu cukup melekun aja di masjid tidak begitu. Tapi anak muda yang benar-benar memiliki potensi untuk mempertahankan nilai-nilai keagamaan, paling tidak untuk keluarganya. Ini penting sekali Bapak-bapak. Kenapa banyak orang-orang kota yang tidak mau masukkan anaknya ke pesantren? Nah, ini sedikit. Karena mereka sudah kerasukan oleh jiwa materialistik. Pandangan hidup materialistik inilah yang mengesuai mental-mental mereka. Kenapa? Karena kalaupun pesantren memberi ijazah, ya toh, memberi ijazah, mereka berat pendapat mana mungkin ijazah pesantren kok bisa melamar untuk di pabrik lah gitu. Tidak laku itu. Jadi anak saya nanti tidak makan. Nah, itu kesimpulannya begitu. Nah, dulu di zaman jahiliyah banyak orang-orang dari beberapa bani yang membunuh anak lantaran takut tidak makan. Sehingga ditegur oleh Allah, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Atau "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kamu bunuh anak-anak kamu itu karena kamu takut mereka tidak makan. Nahnu narjukukum wa iyahum. Pada ayat lain, nahnu narjukuhum wa iyakum. Kami akan memberi rizki mereka. Sebagaimana juga kamu kan kami beri rizki. Kalau dulu orang membunuh fisik, sekarang tidak. Fitrah yang dibunuh. Fitrah keagamaannya itulah yang dibunuh. Illa anna abawaihi. Nah itu. Kedua orang tuanya lah yang membuat fitrah anak itu berpandangan Majusi, berpandangan Yahudi, berpandangan Nasrani. Walaupun bukan Yahudi beneran. Nasrani beneran atau Majusi beneran, tapi pandangannya. Lantaran apa? Fitrahnya dijauhkan dari nilai-nilai dinullah. Nah, ini juga membunuh juga ini. Cuma yang dibunuh bukan fisiknya, tapi fitrahnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok seperti itu. Yang kedua, hadirin, orang yang disinyalir oleh Rasulullah sebagai ahli surga, wa man tasaddaqa sirran. Orang yang bersedekah dengan sangat rahasia. Jadi sedekahnya itu dirahasiakan. Ini pengertiannya bukan selingkuh dari istri loh. Karena ada hadisnya, ah, saya selingkuh aja, lalu kasih. Tidak begitu maksud Sirran di sini mewakili kata ikhlas. Orang yang bersedekah dengan ikhlas. Pada tujuh kelompok orang yang dijamin mendapatkan perlindungan di yaumil jaza. Di mana hari itu sangat panas. Di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ada satu. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam man tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha. Ini seiring dengan itu. Hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminu. Orang-orang yang bersedekah dengan sebuah sedekah atau sumbangan. Lalu dia bersembunyi, menyembunyikan, merahasiakan sedekahnya itu Hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Wah, ini saking ikhlasnya loh Pak. Sampai tangan kiri itu pelangak pelongo. Apa ya? Apa ya katanya dilakukan oleh tangan kanan? Saking ikhlasnya. Oleh sebab itu di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa sedekah yang diterima adalah sedekah yang ikhlas. Sedekah yang ikhlas ini dijamin masuk surga. Berbicara tentang ikhlas, tentu banyak sekali rintangannya, godaannya. Orang berbuat jasa diomong-omongin. Nah, ini kan sudah pudar ikhlas. Ketika dia memberikan sumbangan untuk sebuah monumen, bangunan, madrasah, pondok, jalan, yandu, atau apa saja di jalan jariahnya. Lalu dititipkanlah dengan diam-diam. Berikan uang ini, tolong jangan disebutkan namanya. Tulis sajalah hamba Allah. Saya kasih 20 juta. Beri. Sampai ke panitia, hari Jumat diumumkan. Saudara-saudara, Alhamdulillah kita telah mendapat sumbangan dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Waduh, orang-orang yang hadir pada Jumat itu tentu saja bangga atau kagum loh. Hebat katanya itu orang itu. Padahal orang itu ada di depan, lagi duduk. Di sampingnya itu ada yang gelisah, di samping orang yang nyumbang. Sah, nyata, hebat-hebat. Nah, di sini godaan. Tidak terasa dia. Tonggane, akang, akang. Ongkoh tidak mau disebutkan namanya. Tapi pas orang yang gelisah dikasih tahu. Akang mau terlupa omong, bro, bro. Akang terlupa omong. <laughs> Ini godaan ikhlas. Susah sekali mempertahankan ikhlas itu. Maka ikhlas itu harus dikepung dari awal sebelum melakukan perbuatan, sedang melakukan perbuatan, dan sesudah. Jadi ada evilo, ada prolognya. Sebab Nabi membagi-bagi godaan ikhlas itu kepada ria dan sum'ah serta ujub. Itu masalahnya. Diceritakan dengan bangga. Dibanggakan, kagum terhadap diri sendiri. Atau memang diperlihatkan. Only to show. Inilah godaan ikhlas. Mari kita belajar bersama-sama untuk memohon kepada Allah, ya Allah, ikhlaskanlah, ikhlaskanlah. Maka dalam sebuah hadis kunci, akhlis dinaka yakfikal qalil minal amal. Coba ikhlas beragama kamu itu. Amal sedikit pun itu representatif. Asal ikhlas. Apalagi besar. Yang ketiga, orang yang mendapat jaminan dari Nabi itu juga adalah waman yuaddi salat duha. Orang yang mendirikan salat duha. Ini ada jaminan. Hadis-hadis tentang duha itu banyak. Tetapi salah satu di antaranya hadis yang diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Wahai Abu Hurairah, jangan kau tinggalkan tiga hal. Pertama, puasa tiga hari tiap bulan, yaumul bid. Yang kedua, sholat witir. Jangan kau tinggalkan. Dan yang ketiga, rokaatainin tuhan Dua rakaat saja sholat duha. Nah ini yang rutin tuh dua rakaat silakan. Yang delapan, dalam hadis yang lain juga ada yang dua belas. Yang delapan itu Kadang Nabi melakukan terus menerus. Sampai orang mengira tidak pernah Rasulullah berhenti dari duha. Tapi juga kadang-kadang beliau meninggalkan yang delapan itu. Sampai orang mengira bahwa dia kapan duhanya. Nah gitu. Jadi paling tidak berangkat ke kantor. Di kantor ada sejadah. Kita kita gelarkan, kita bawa wudhu dari rumah. Soklah empat rakaat ma atau dua rakaat ma di kantor teh sebelum langsung ke komputer kita insya Allah kantor kita itu akan berkah unit kerja kita itu divisi kita insya Allah akan berkah banyak saja duit entah dari mana pokoknya ngalut ya. berkah itu jangan diukur dengan duit saja loh pak tapi dengan sehat, dengan afiah, itu juga berkah. Kita lanjutkan. Yang keempat, "Wa man kana dhihabu mali ahwana 'alaihi min fawati salatin wahidatin ma'al imam." Dan barang siapa yang kehilangan sesuatu dianggap enteng ketimbang ketinggalan satu rakaat dari berjamaah. Ini luar biasa ini. Jadi fadilah salat berjamaah itu benar-benar jaminannya surga. Sekali lagi, barang siapa yang kehilangan sesuatu, harta, itu dianggap nggak seberapa ketimbang kehilangan satu rokaat saja dari berjamaah dengan imam. Alhamdulillah ya di tempat kerja kita itu sholat berjamaah sudah begitu bagus. Mudah-mudahan tidak hanya di sini. Datang ke rumah wah mun pari masing-masing. Tidak begitu. Tolonglah kita pelihara sholat berjamaah ini kehilangan satu rakaat saja itu lebih berat dalam sebuah has, eh, bukan asar maksud saya ada seseorang yang ketinggalan in tabiin tabiin syakik bilhi namanya syakik bilhi ini ketinggalan sholat berjamaah isya loh pak begitu datang sudah assalamualaikum semua Kejar lagi masjid yang lain. Sudah bubur. Kejar lagi. Waduh. Dia menyesalnya bukan main. Akhirnya. Ulama yang bernama Syakik Bilhi ini melakukan sholat isya 27 kali. Untuk menutupi 27 derajat yang ketinggalan. Malam harinya, malam harinya, dia bermimpi dia mengendari seekor kuda, tetapi tiba-tiba rombongan dari belakang melesat dengan kecepatan yang tinggi sehingga dia ketinggalan. Pagi hari dia lapor kepada gurunya. Diceritakan hal ihwal tentang dia tidak sholat berjamaah. Lalu dia mimpi itu. Apa komentar sang guru? Itu artinya sholat kamu yang 27 kali isah tetap dibawa sholat satu kali dengan berjamaah. Nah ini nilai berjamaah. Bisa kita rasakan ketika kita sholat munfarid. Itu kurang begitu nendang gitu kata anak-anak. Ketimpang sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa memelihara sholat berjamaah. Yang kelima, waman jama'at ainahu min khasyatillah. Orang yang mengalir air matanya ketika berzikir lantaran takut kepada Allah. Ada dua buah mata yang tidak terkena oleh sentuhan api neraka. Mata yang melek menjaga keamanan jundullah. Bagian piket ini. Atau ronda. Ronda malam. Mudah-mudahan termasuk ini. Ronda malam itu mereka melek terus-menerus, menjaga keamanan, dan mata yang satu lagi adalah mata yang melek dan mengalirkan air mata ketika dia zikrullah. Ini dua mata yang tidak tersentuh oleh api neraka. Memang susah mengeluarkan air mata, tidak seperti di Mekah. Mungkin kita dahulu pada waktu di Mekah, seetik-seetik, curucu di Socat, curucu, nikmat sekali. Eh kok datang ke Banu susah sekali. Masalahnya situasi dan kondisi yang tidak menunjang. Di sana itu tidak ada hiburan, tidak ada pikiran apa-apa kecuali ibadah. Apalagi berkahnya Masjidil Haram. Semua orang juga fokus ke sana tidak ada pembicaraan-pembicaraan duniawi, pangkat, jabatan, posisi, gitu. Tapi semuanya dalam nuansa ibadah. Mudah sekali air mata keluar. Tapi ketika kita di sini agak susah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang keras hati. Sebuah hadis yang mengerikan mengatakan, "Jumudul ain min qaswatil qalbi." Keringnya air mata itu diakibatkan oleh kerasnya hati. Wa qaswatul qalbi min hubbid dunya. Dan kerasnya hati itu diakibatkan oleh hubbud dunya. Wa hubbud dunya min karahiyatil maut. Dan hubbud dunya itu diakibatkan oleh tidak siap pulang. Tidak mau mati. وكراهية الموت وكراهية الموت من طول الآمان dan kalau sudah takut mati itu diakibatkan dari terlalu panjang angan-angan untuk hidup di dunia. Nah barangkali mari kita memiliki kosrul amal. Kosrul amal itu digambarkan oleh Sayyidina Umar dengan I'mal li dunyaka ka'annaka kata'i syu'abada واعمل لآخرتك كأنك tamutu غدا kalau kita sedang kerja, benar-benar kerja, menghadapi pekerjaan, yang ditanamkan itu optimisme kita untuk tetap bekerja dengan baik. Tapi ketika kita sudah berhadapan dengan Allah, hanyut dalam suasana ritual, maka yang ditanamkan itu, aku akan mati besok. Nah ini kosrul amal. Kalau sudah kosrul amal, maka tidak akan muncul yang disebut dengan hubud dunia. Kalau sudah tidak muncul lagi hubud dunia, maka hati menjadi lunak. Kalau sudah lunak hati, mudah sekali air mata itu mengalir. Ketika hanya mengucapkan, Astagfirullah, curucu. Nah ini orang dijamin masuk surga. Kemudian yang terakhir, waman zahamal ulama'a fi majalisihim. Dan orang-orang yang masih tetap memelihara majlis taklim, mereka membludak berkumpul di situ. Hadirin sekalian, fenomena yang kelihatan sekarang ini, majlis-majlis taklim itu hampir-hampir kurang banyak diminati oleh umat Islam. Mereka lebih banyak membludak di mall-mall. Betul? Di swalayan-swalayan. Malam minggu di jalan dago. Eh kok ikut-ikutan juga itu. Pernah saya lihat dari Telkom ada seorang. Waduh, kena naon cek tak tadi. Ngiring-ngiringnya. Hoyong terang begitu. Beli jagung harganya sepuluh ribu satu. Waduh, dengan bangga itu membludak di situ tidak masuk dalam kelompok orang yang dijamin masuk surga. Tidak ada hadisnya. Orang-orang yang membludak di pasar-pasar dijamin masuk surga. Tidak. Yang membludak di majlis-majlis taklimlah yang dijamin. Nabi menyatakan demikian, analisisnya adalah hanya mereka yang butuh ilmu yang akan datang ke majlis-majlis taklim. Hanya mereka yang butuh peringatan dari Allah dan Rasulnya yang bisa datang ke majelis taklim. Semoga kita ini termasuk salah satu di antaranya. Demikianlah hadirin kita akhiri pertemuan ini dengan satu harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan inayah, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita pandai menangkap sinyal-sinyal yang terdapat dalam pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Demikian tausiah yang telah sampaikan oleh Kiai Baru Hayat. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi